kesempatan untuk mengisi kekosongan tersebut, maka kita isi dengan membacanya agar menjadi faidah kepada kita dan kita tidak kehilangan kesempatan untuk talabul ilmi, tidak kehilangan kesempatan untuk ibadah. Ibadah yang paling agung dan memakmurkan majelis zikir serta ibadah duduk intizar menunggu datangnya waktu salat setelah tiba waktu salat yang sebelumnya menunggu tiba waktu salat yang setelahnya ini semua ibadah dan ter, terhitung ganjarannya terhitung dengan ganjaran ibadah salat ini semua keutamaan kalau sekiranya tanpa ada odur tanpa ada halangan lalu berlalu begitu saja kosong tidak bisa dimanfaatkan maka sungguh ini kerugian telah menimpa kita semua kita sampai pada pertemuan yang sebelumnya dari kitab ini firman Allah Subhanahu wa taala فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله maka tidaklah aku akan beribadah kepada pihak-pihak yang kalian ibadahi dari selain Allah akan tetapi aku beribadah hanya kepada Allah wal ibadatu haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala ibadah itu merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala Dilanjutkan firman alladzi yatawaffakum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mematikan kalian. Wa umirtu an akuna minal mu'minin. Dan aku telah diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang yang beriman di dalam surah Yunus ayat yang ke-104. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم مأمور Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang makmur, makmur itu diperintah, bukan makmur. ya. kalau orang Banjar kebanyakan ain, kalau orang Jawa kekurangan ain. Ini makmur pakai hamzah diperintah wa huwa yamtasilu amrallahi subhanahu wa ta'ala wa yuballighuhu linnas dan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menyampaikannya kepada manusia. ثم قال جل وعلا وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين dan agar engkau hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus terhadap agama agama Islam hanifan sebagai seorang yang lurus di dalam beribadah wala takunanna minal musyrikin dan janganlah engkau termasuk golongan orang-orang musyrikin wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa'in fa'alta fa'innaka idham minal zalimin dan janganlah engkau menyeru kepada selain Allah pihak-pihak yang tidak bisa mendatangkan manfaat kepadamu juga tidak pula bisa mendatangkan mara bahaya maka jika engkau melakukan itu sesungguhnya apabila demikian maka engkau termasuk orang-orang zalim -orang وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepadamu malapetaka, maka tidak ada yang bisa menyingkapkan, mengangkat, menghilangkan terhadap malapetaka tersebut kecuali dia, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki terhadapmu satu kebaikan, maka tidak ada satu pihak pun yang akan bisa menolak kebaikan dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala itu. Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada siapa yang ia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dia maha pengampun lagi maha penyayang. Qul ya ayuhan nas qad ja'akumul haq min rabbikum. Faman itada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa ma ana 'alaykum biwakil. Katakan olehmu wahai Rasul, wahai sekalian manusia. Sungguh telah datang kepada kalian kebenaran itu. Dari roh kalian. Maka siapa yang dia mengambil petunjuk. Maka sungguh hanyalah dia mengambil petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang menyimpang dari petunjuk tersebut. Maka sungguh hanyalah dia menyimpang di atas telah datangnya petunjuk itu dan aku tidak bertanggung jawab atas kalian. Wa tabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketentuannya. Dan dialah sang maha bijaksana yang sebaik-baik penetap segala hukum dengan kebijaksanaannya. Ini ayat kelanjutan dari ayat yang dibawakan di dalam matan Yunus 104 lanjut 105 109 ayat-ayat ini dengan jelas. Yang pertama dengan bahasa Arab. Yang kedua mendudukkan Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul yang berasal dari kalangan bangsa Arab. Dan ayat ini berbicara tentang pemisahan antara al-haq dan juga al-batil. Dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala ayatun azimah, ayat-ayat yang agung. Fiha mufasalatun bainal haqqi wal batil. Yang di dalam ayat-ayat tersebut terdapat pemisah antara al-haq dan juga al-batil. Laisa fiha labsun wala ghamud. Tidak ada kesamaran di dalamnya. Tidak pula kekakuan. Karena ada dua pihak ketika menyikapi antara kebenaran dan kebatilan. Pihak yang pertama cenderung mengkaburkan antara hak dan batil. Dibuat samar, dibuat rancu, dibuat ada seakan-akan bercampur. Kerancuan. Ada pihak yang lain kaku di dalam berpegang teguh terhadap kebenaran tidak secara utuh sehingga meletakkan ekstrim di satu sisi. Maka ayat ini tanpa ada kesamaran, tanpa ada kerancuan, juga tidak ada kekakuan, tidak baku. Rasul SAW ya Abdullah. Rasulullah SAW beribadah kepada Allah. Wahaulai ya'buduna ghairallah. Sementara mereka beribadahnya kepada selain Allah. Bal ya'buduna makhlukat laisa biyadiha syai' wa la tamliku syai'a. Bahkan mereka orang-orang musyrikin itu beribadahnya kepada makhluk-makhluk kepada ciptaan-ciptaan yang mana makhluk-makhluk itu tidak ada kuasa sedikit pun di tangannya tidak pula bisa mengatur segala sesuatu Fahadi mufasalah ini pemisahnya bainal tauhid wa syirik antara tauhid dan juga syirik. Dua perkara yang tidak bisa dicari titik temunya dan tidak ada. Tidak bisa dicari titik temu. Tidak bisa dicari persamaan dan tidak bisa digabung dengan cara apapun karena sudah jelas. Dari awal, Qul ya ayuhan nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum. Katakan oleh wahai Rasul, wahai sekalian manusia, jika kalian berada dalam satu keraguan terhadap agamaku ini, maka camkan baik-baik. Aku tidak akan beribadah kepada pihak-pihak yang kalian ibadahi selain Allah. Akan tetapi aku beribadah hanya kepada Allah karena dialah yang nanti bakal mematikan kalian. Jelas, tegas. Saya beribadah kalau kamu ragu terhadap apa yang aku sampaikan dari kebenaran ibadah Islam di dalam Islam, ibadah dengan tauhid, maka jangan harap kami akan ikut kepada kalian. Kami akan tetap beribadah kepada Allah karena Allah nanti akan mematikan kalian. Bukan sembahan-sembahan kalian. Ingat itu. Ini orang Islam mestinya berani ngomong begini. Ya. Bukan digembosi. Kalau berislam dengan tauhid kata Islam ala Arab. Kalau berislam dengan tauhid kata Islam yang kaku. Berislam dengan tauhid kata Islam yang terlalu ekstrim. Nah, harusnya saling hormat menghormati acara syirik ya bareng-bareng nanti acara tauhid nanti juga diajak yang lain dari zaman dahulu tidak ada Rasulullah SAW sudah tegas la abudu ma ta'budu wa la antum ma'abiduna ma'abud jelas lakum dinukum itu ketika dulu ada rancangan orang-orang musyrikin ketika mereka sudah tidak mampu lagi menahan gerakan dakwahnya Rasulullah SAW tidak bisa dibendung dengan segala cara maka mereka berusaha membuat satu solusi agar mereka tetap bisa eksis dengan ajaran agamanya nah sehingga ditawarkan Kalau begitu, kita buat begini saja. Kami akan beribadah mengikuti agamamu selama setahun. Tapi setelah itu, kalian beribadah mengikuti agama kami setahun juga. Lalu Allah perintahkan untuk menyampaikan ketegasan dengan apa yang disebutkan di dalam surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan olehmu wahai Rasul. Wahai sekalian orang-orang kafir. Dipanggil orang-orang kafir. Hei. Begitu. Jadi tegas. Ini ajaran Islam. La tamliku syai'a. Sembahan-sembahan mereka ini tidak memiliki kuasa apapun. Fahadi mufasalatun bainat tauhid syirik. Ini pemisah. Jurang yang menjauhkan antara tauhid dan syirik. Rasul sallallahu alaihi wasallam ma jaa jadid Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidaklah membawa sesuatu yang baru wala da'a ila ibadati nafsihi juga tidaklah beliau mengajak manusia untuk menyembah dirinya memuja diri pribadinya wa inna da'a ila ibadati Allah subhanahu wa ta'ala namun beliau mengajak manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idan kalau begitu, fal Islamu alladhi jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwa ayyubadallahu wa tutraku ibadatu masiwah isi ajarannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang diibadahi dan ibadah kepada apa saja yang selainnya itu ditinggalkan ini prinsip dakwahnya beliau yang itu bukan perkara baru yang telah didakwahkan oleh para rasul yang sebelumnya kepada umat-umat yang sebelum umatnya beliau di akhir zaman ini. Selalu begitu dakwah. Mengajak manusia, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, mengembalikan kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pihak yang memang berhak diibadahi, yang selainnya tidak berhak dan meninggalkan seluruh bentuk peribadatan kepada apa saja yang selain Allah Subhanahu wa taala. prinsip sehingga tidak ada di dalam tauhid dan juga syirik itu pertalian yang bisa disusun untuk bertemu dalam satu titik la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah bahkan dalam hal kecintaan loyalitas pun saja itu tidak akan terkumpul di dalam hati seorang yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir untuk ada sikap loyal, sikap cinta kepada pihak-pihak yang menentangi, memusuhi Allah dan Rasulnya. Bahkan meskipun orang-orang dekat secara kekerabatan, karena memang orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ada ketauhidan di dalam dirinya. Ini akan benci kepada bentuk-bentuk kesyirikan. Apapun bentuknya. Serta tidak akan cinta kepada pelaku-pelaku kesyirikannya. Itu sudah konsekuensi Islam. Sehingga bangunan yang disusun oleh segenap pihak sekarang ini untuk merajut tali persaudaraan terhadap seluruh bentuk ajaran yang dianut. Para penganut-penganutnya diajak untuk saling bahu-membahu dalam menjalankan ritual ajaran masing-masing. Ini sungguh ajaran yang bertolak belakang dengan prinsip datangnya Islam. Dan itu masuk dalam kategori bentuk permusuhan terhadap ajaran Islam. Orang yang seperti ini meskipun muslim tidak boleh untuk diikuti, didengar. Nah, dia bukan mengajak manusia untuk kembali kepada Islam, tapi menjauhkan dari Islam. Meskipun dia adalah orang yang mengaku berada di dalam ajaran Islam. Wa qaluhu ta'ala, "Ya ayuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi, yu'tikum kiflain min rahmatih wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ini ayat yang berikutnya dibawakan di dalam matannya di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-28. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu" Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasulnya. Akan Allah berikan kepada kalian dua bahagian dari rahmatnya. Dan Allah akan menjadikan untuk kalian cahaya yang kalian bisa berjalan dengannya. Dan Allah akan mengampuni kalian dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Kita perhatikan ayatnya. Ayat ini memerintahkan kepada orang-orang dengan panggilan iman Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Perintahnya apa? Wa aminu dan berimanlah kalian kepada rasulnya. Orang yang beriman diperintah untuk beriman. Nah, kalau orang yang beriman kemudian beriman, itu akan diberikan oleh Allah dua bahagian besar dari rahmatnya. Lalu akan diberikan cahaya sebagai obor untuk dia berjalan akan diampuni dosa-dosanya dan akan dijamin karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kira-kira ayat ini untuk siapa? Ayat ini untuk orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab. Ahsan. Nah. Telah lewat ayat yang sebelumnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum ini khitabnya untuk orang-orang yang beriman dari kalangan kaum muslimin. Ayat yang kedua, Qul ya ayuhan nas in kuntum fi syakin ila akhiril ayah. Ini ayat khitabnya kepada siapa? Kaum musyrikin, wasaniin, para penyembah berhala. Wahadil ayah, ayat yang ini yang baru kita baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Khitabnya kepada ahlul kitab. Minal Yahud wan Nasara. Dari kalangan Yahudi dan Nasara. Jadi semuanya dipanggil. Ya. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kembali. Kamu Minin, kamu muslimin. Dipanggil dengan diberikan karunia anugerah. Disempurnakan agamanya yang dianut Islam itu. Dan dinyatakan sebagai anugerah besar. Dan telah diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang musyrik dipanggil untuk bertauhid. Dan kalau seandainya mereka enggan, maka dinyatakan berbeda ajaran kalian dengan ajaran tauhid. Dan orang-orang yang bertauhid tidak akan ikut ikut campur terhadap ajaran kalian. Nah, di sini kepada ahlul kitab juga dipanggil. Karena mereka dipanggil dengan keimanan. Maksud dari keimanan karena mereka dulunya itu beriman kepada ajaran Rasul Artinya ketika mereka memang benar masih beriman kepada ajaran Rasul yang datang kepada mereka pada waktu itu, maka panggilan iman ini akan bisa menjadikan mereka tersentuh. Karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada mereka. Coba perhatikan. Perintahnya ittaqullah bertakwalah kalian kepada Allah. Maksudnya, kalau kalian memang masih beriman Bertakwalah kalian kepada Allah. Ingat ajaran yang dibawa oleh Rasul yang datang kepada kalian. Ingat ajaran kitab yang datang kepada kalian. Takwalah kepada Allah. Kalau sudah itu, wa aminu bi rasulihi. Berimanlah kepada rasulnya, yaitu Rasul Muhammad SAW setelah datang kepada mereka. Allah nyatakan yu'tikum kiflaini min rahmati. Allah akan mendatangkan kepada kalian dua bahagian dari rahmatnya. Ganjaran yang besar atas keimanan mereka. Kenapa dikatakan akan didatangkan dua bahagian ganjaran dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan dua. Ganjaran pertama atas keimanannya kepada Rasul yang sebelumnya. Ganjaran kedua atas ketundukannya ketika dia mau beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kurang apa? Ya. Tidak disia-siakan amalan mereka ketika beriman kepada Rasul yang sebelumnya. Tetap dicatat sebagai ganjaran amalan saleh. Bahkan akan ditambah ketika mereka mau ikut kepada ajaran Islam yang datang. Dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW akan ditambah, akan ditambahkan menjadi kebaikan berikutnya. Dua kali diberikan. Tapi kalau mereka menolak maka akan hilang semuanya. Sehingga pilih. Akan diberikan dua atau akan ditambah siksaannya. Hilang semuanya ganjarannya diganti dengan siksaan. Orang yang berakal akan terpanggil. Ajrul iman bir rusul as-sabiqin. Yang pertama, ganjaran atas keimanan mereka terhadap para rasul yang terdahulu. Wa ajrul iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ganjaran atas keimanannya ketika dia mau tunduk menerima Rasulullah Muhammad SAW dia beriman terhadapnya Nah, wal mu'minu min ahlil kitab maka seorang yang dia beriman yang berasal dari kalangan ahlul kitab yu'ta ajrahu marotain Dia akan diberi ganjarannya itu dua kali. Ajrul iman bil kitab sabiq wa ajrul iman bil kitab bil mutaakhir. Ganjaran atas keimanan mereka kepada kitab yang sebelumnya dan ganjaran yang kedua atas keimanannya terhadap kitab yang datang berikutnya yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa hadha fadlun Ini adalah keutamaan yang besar. Disinilah fadlul Islam, keutamaan Islam bukan hanya untuk kaum muslimin, kaum mukminin, tapi untuk umat-umat yang sebelumnya ketika mereka mau mengikuti petunjuk mengikuti risalah yang datang untuk kemaslahatan mereka, bukan untuk menyingkirkan mereka, bukan untuk memusuhi mereka, bukan untuk menghinakan mereka, bahkan menjadi semakin mulia. Semakin mulia. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala ta'ala Allah menyatakan Ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru. Dalam surah Al-Qasas. Ayat yang ke-54. Mereka-mereka itulah orang-orang yang akan diberikan, akan didatangkan ganjaran mereka marratain. Dua kali. Bima sabaru. Atas sebab apa yang mereka telah bersabar. Sabar di dalam tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan risalah-risalah yang mereka dapati, mereka terus tunduk karena risalah yang sebelumnya akan menghantar orang untuk beriman kepada risalah yang berikutnya dan seterusnya sampai risalah yang terakhir yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan hanya itu. Bukan hanya diberikan ganjarannya dua kali, wa yaj'al lakum nuran Allah akan jadikan untuk kalian cahaya. Nur al-basirah. Cahaya basirah. Cahaya petunjuk. Cahaya ilmu. Nah, pada pelajaran Adabul Mufrad masih ingat hadis yang menyatakan ketika mereka pada masa jahiliyah ya orang yang baik lalu masuk ke uh, masuk ke dalam Islam lalu berilmu di dalam Islam ini menjadi orang yang termasuk golongan terbaik nah jahiliyah secara umum jahiliyah baik di sana ada jahiliyah dari kalangan alul kitab atau jahiliyah yang selain mereka nah tamshuna bihi yang kalian bisa berjalan dengannya dengan cahaya tersebut tumayyizu bihi bainal haqqi wal batil wal huda wal dalal Yang kemudian dengan menggunakan cahaya basirah tadi, cahaya ilmu itu bisa dijadikan sebagai pegangan pedoman untuk mengukur lalu bisa dibedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang petunjuk, mana yang kesesatan. Li'anna hadzal din nurun karena agama ini adalah cahaya. Wal Qur'anu nur. Al-Qur'an itu merupakan cahaya. Wa sunnatu nur dan sunnah juga merupakan cahaya. Nah, dikatakan cahaya dengan kalimat nur, kaidah kenapa tidak menggunakan dia dia itu cahaya juga padahal lebih terang namun menggunakan kata nur karena nur cahaya nur ini identik dengan cahaya yang dipancarkan oleh bulan sementara dia itu lebih terang tapi dipancarkan oleh matahari apa bedanya cahaya yang dipancarkan oleh matahari memang menerangi tapi di sana ada menyengat panas, menyakitkan. Sementara cahaya yang dipancarkan oleh bulan itu menerangi, tapi tidak ada sengatannya. Begitulah Al-Quranul Karim, Sunnah dan juga agama ini. Allah berfirman, Ya ayuhan nasu, qad ja'akum burhanum min wa anzalna ilaikum nuram mubinah. Wahai manusia, Sungguh telah datang kepada kalian Burhan penerang dari Rob kalian dan kami telah turunkan kepada kalian cahaya yang mubina yang terang jelas dalam surah An-Nisa 174 Falladhi yamshi ala hadiyil Qur'an yamshi ala nur maka orang yang berjalan di atas petunjuknya Al-Quran itu dia akan berjalan di atas cahaya. Ada satu nasihat dari Syekh Abdullah Abdullah An-Najmi Di antara nasihatnya agar seorang itu bisa sabat di atas agamanya asbabus sabat alal haq wattiba'il haq satu yang disebutkan pertama kali adalah yakbalul Quran menerima Al-Quran menerima Al-Quran hifdan wa tilawatan wa amalan menghafalnya semampunya dengan usaha yang sungguh-sungguh terus berusaha menjaga Al-Quran wa tilawatan membacanya wa amalan dan mengamalkannya ini satu nasihat yang pertama ada sekian nasihat. Nah, pertama, Iqbal menerima Al-Quran. Karena Al-Quran menjadi satu sumber utama datangnya petunjuk, datangnya basirah. Nah, Walladhi yamshi ala ghairi hadil Qur'an yamshi fi dhulmatin wa dhalalin wal billah. Dan orang yang dia berjalan tidak dengan petunjuknya Al-Qur'an, dia akan berjalan di dalam kegelapan dan kesesatan wal billah. Bayangkan, orang berjalan tanpa cahaya di kegelapan. Nah, yang terjadi adalah tersesat dan hampir bisa dipastikan ketika seorang melakukan sesuatu tanpa petunjuk itu 99 persennya salah ada kemungkinan satu persen betul kebetulan nah, kalau kebetulan di dalam agama itu tidak dianggap betul kalau kebetulan mengerjakan soal tapi betul kan dianggap betul tapi pun menjalankan agama tanpa ada petunjuk asal dikerjakan saja ternyata pas tapi dia tidak tahu bahwa itulah yang benar ini tidak dianggap betul karena dia tidak beramal di atas ilmu syaratnya seorang menjalankan agama ini yang pertama ilmu nah beramal dengan ilmu dia betul pas tapi secara kebetulan tidak tahu sebelumnya kalau ternyata itu yang dimaukan. Nah. Wa in zuyyina wa zukhrifa lahu ma huwa alaihi fahuwa batilun fadalalun. Meskipun telah dihiasi, telah dipoles terhadap kebatilan itu untuk menutupi apa yang ada padanya maka tetap saja itu adalah kebatilan dan kesesatan sekarang banyak terkadang Al-Quran dibawa tapi untuk menjadi pemoles kebatilan yang ada di dalamnya bukan sebagai petunjuk untuk diikuti kebenarannya sehingga dipilih di dalam Al-Quran yang cocok-cocok untuk bisa menghiasi kebatilan itu yang diambil yang kebetulan bertabrakan dengan hawa nafsu ditinggalkan ini namanya memang membawa Al-Quran tapi berjalannya bukan dengan petunjuk Al-Quran hanya saja Al-Quran itu dijadikan sebagai pengemas sebagai sampul agar perjalanannya dianggap dan orang bisa tertipu atas kebatilan yang terbungkus dengannya. Wal imanu bir rasuli sallallahu alaihi wasallam sababun li hadzal nuril haqiqi alladhi yasiru alaihi al-insan. Beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sebab. Sebab di mana akan bisa diperoleh cahaya yang sebenarnya ini yang dia akan bisa berjalan dengannya seorang manusia orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara akan bisa mendapatkan cahaya Quran. Apa syaratnya? Syaratnya apa? Ahlul kitab akan bisa mendapatkan cahaya Quran. Syaratnya apa? Apa syaratnya? Hah? Beriman kepada beriman kepada Rasulullah SAW. Ya perintahnya di dalam ayat ini. Aminu bi rasuli yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'alakum nuran tamshuna bi. Bukan hanya itu, bahkan yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Nah, mazaya azimah yuraghibu fiha ahlal kitab fi ayyuminu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan yang besar. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada ahlul kitab agar mereka beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawaran-tawaran yang besar. Nah, yang ini tidak pernah diindahkan dan tidak pernah diangkat oleh mereka. Yang digambarkan Islam datang membawa pedang, memaksa orang masuk Islam. Tidak. Sebelum datangnya perintah mengangkat senjata, memusuhi mereka, itu sudah diperintahkan hum bihi dan kabira. Perangi mereka dengannya. Bihi dikatakan oleh para ulama bil Quran Perangi mereka dengan Al-Quran, jihad dan kabira dengan jihad yang besar dan jihad yang besar jihad dengan ilmu. Jadi sebelum bergerak di medan yang membawa senjata itu sudah bergerak mendakwahi mereka, membawa petunjuk, menyampaikan Al-Qur'anul Karim. Setelah mereka secara zalim memusuhi bahkan berusaha menghancurkan petunjuk Al-Quranul Karim barulah kemudian diperintahkan untuk membela membela kedudukan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi mengangkat tingginya kalimat Allah yang tinggi di muka bumi dan mempertahankan kebenaran Al-Qur'anul Karim agar menjadi rahmat bagi seluruh manusia. Nah, alladhi jaa bima jaa bihi ikhwanuhu an an-nabiyyun. Nabi Muhammad SAW yang dibawa adalah apa yang pernah dulu dibawa juga oleh saudara-saudaranya dari kalangan para nabi wa da'ila ma ilaihi dan juga mengajak manusia dengan dakwah sesuai dengan apa yang juga mereka berdakwah dengannya wa huwa ikhlasul ibadati lillahi azza wa jalla yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata wa tarku di masiwa dan meninggalkan ibadah kepada apa saja yang selainnya. Bagaimana minal ajib sawhu wa yukhalifuhu. Maka sungguh menjadi perkara yang sangat aneh ternyata mereka menentangnya, menyelisihinya. Ma'a annahum ja'a bi syai'in yukhalifu ma anbiya'uhum Padahal yang dibawa oleh beliau SAW itu sesuatu yang tidak menyelisihi apa yang pernah dibawa oleh para nabi mereka dan rasul-rasul mereka. Fadalla ala anna al-islam wal iman bi hadzal rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da Dan ini menunjukkan bahwa Islam yang dimaksud inna dina indallahi al-islam adalah Islam yang mana keimanannya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diutusnya. Jelas. Bukan Islam yang kemudian berusaha untuk dikaburkan maknanya dengan seolah-olah disandarkan kepada Islamnya Nabi Ibrahim alaihissalam bukan untuk meletakkan memang Islam ini ajaran yang dibawa oleh beliau tapi untuk mengkaburkan bahwa siapa saja keturunan Ibrahim alaihissalam yang masih menganut ajaran yang dibawa dari Rasul-Rasul yang dulu datang yang risalahnya datang dari langit itu semuanya Islam tidak Islam pada masa itu setelah diutusnya Rasulullah SAW, siapa yang beriman, dialah muslim, yang tidak mengimani, bukan muslim. Nah, yang tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, bukan muslim, meskipun mengaku Islam. Nah, dan yang mengimani ada Rasul yang lain setelah diutusnya beliau SAW, juga bukan muslim. Yang mengimani Rasul sebelumnya tidak mau mengimani Rasulullah SAW bukan muslim. Yang mengimani Rasulullah SAW tapi ditambah ada Rasul yang lain setelahnya juga bukan muslim. Nah, katanya ulil absar Ahmadiyah Islam juga karena dia sholat dia juga haji kalau sholat haji itu amalan bisa dilakukan oleh siapa saja nah yang mau tapi ada prinsip akidah yang ini tidak bisa ditawar dan tidak bisa untuk diberikan toleransi, yaitu menerima Rasulullah SAW sebagai Rasul yang terakhir dan diterima ajarannya berdasarkan keimanan itu, keimanan tersebut. Nah, wa anna man lam yu'min bihadar rasuli falaysa 'ala al-islam dan siapa yang tidak beriman kepada Rasul ini dia bukan di atas Islam, wa innamahu 'alal kufri. Yaitu di atas kekufuran. Wadalat hadil ayatu ala fadli mu'minai ahli kitab alladzaini mannallahu alaihim wa qabilul haqqa. Nah. Ini juga menunjukkan ayat tersebut tentang keutamaan ya orang-orang yang beriman dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasara ketika keduanya mau beriman atau pemeluk-pemeluknya mereka mau beriman nah mendapatkan keutamaan ketika mereka mau menerima al-haq wa anallaha sayu'tihim al-ajra marratain wa yu'tihim mazaya dan Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada mereka ganjaran dua kali dan menganugerahkan kepada mereka keistimewaan yang besar. Nah, sungguh kemuliaan Islam ini mencakup seluruh umat manusia sebagaimana Rasulullah SAW memang diutus sebagai rahmat lil alamin. Tapi bukan yang dimaksud sebagai rahmat lil alamin. Tidak ada ingkarul mungkar. Nah, sekarang sedang dibawa. Islam rahmatan lil alamin. Tidak boleh mengingkari. Tidak boleh mengatakan selain Islam kafir. Kalau mengatakan selain Islam kafir, tidak rahmatan lil alamin. Nah. Bukan begitu. Rahmatan lil alamin mengajak manusia masuk dalam Islam agar mendapatkan sekian banyak keutamaan-keutamaan di dalamnya. Bukan Islam dibentuk untuk mengayomi seluruh apa yang ada dan diterima apa adanya. Tidak. Dibuang lakum dinukum waliyadin. Dibuang ayat tadi. In kuntum bisyakkin min dini wala abudul ladina ta'budun. Dibuang dikaburkan makna inna dina indallah islam dibuang wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala minhu dibuang semuanya dibuang dipakai Islam rahmatan lil alamin sudah semuanya diambil urusan surga neraka urusan Allah bukan urusan kamu ya ini propaganda Islam rahmatan lil alamin tapi tauhid syirik beda mukmin muslim kafir beda siapa yang ikut kepada tauhid Siapa yang beriman kepada Rasulullah SAW mengikuti konsekuensi apa yang dibawa oleh beliau SAW, itulah mereka kaum muslimin. Sebagaimana janji Rasulullah SAW, kullu ummati al jannah. Semua umatku masuk ke dalam jannah. Semua manusia yang hidup setelah diutusnya beliau, umatnya Rasulullah SAW, semua akan masuk jannah. Apa lanjutnya? Kullu ummati al jannah illa man aba terus Nama ya Abu ya Rasulullah. Terus hmm. Terus Qala Man ata'ani bakalan memenasani kenapa ketawa-ketawa ليس من الأدب في المجلس عرفتم بارك الله فيك Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku masuk dalam jannah semua manusia yang hidup setelah diutus Rasulullah SAW umatnya beliau dan semua akan masuk jannah. Tapi ternyata dikatakan illa man aba. Kecuali siapa yang enggan. Ada yang enggan. Siapa yang enggan? Rasulullah SAW tidak menyebutkan Yahudi, Nasara, musyrik ini, ini itu tidak. Tapi tinggal ditetapkan dengan standar ini. Siapa yang taat kepadaku, siapa saja dari Yahudinya, dari Nasraninya, dari majusinya. siapa saja yang kemudian mau taat beriman tunduk kepada ajaranku masuk jannah dan siapa saja yang tidak mau tunduk maka dialah yang enggan meskipun ngaku Islam nah tapi mem mem memusuhi Islam dari dalam selalu yang dibela orang kafir selalu yang disakiti kaum muslimin Islamnya ini Islam untuk siapa nah selalu menyakiti hati kaum muslimin selalu mendiskreditkan Islam dan selalu berpihak kepada kaum kafirin.